Selamat datang lagi di sesi Selaman Mendalam kita. Kali ini nih Anda udah berbagi satu teks yang wah menarik banget judulnya Ashraf Al-Wasilah li Wusuli Ilallah fi Al-Tariqah An-Naqsyabandiyah Al-Mujaddidiyah. Jadi fokus kita sekarang coba kita bedah inti dari jalan spiritual Naqsyabandiyah Mujaddidiyah ini ya sesuai kitab ini biar Anda kebayang gitu struktur amalannya gimana. Ya, tepat sekali teks ini tuh bisa dibilang kayak semacam peta jalan spiritual yang lumayan detail ya. Ini ditulis oleh al sheikh Ahmad Ashraf Al-Kalantani atas bimbingan gurunya. Kita nanti fokusnya ke syarat-syarat dasarnya dan yang paling penting, empat pilar utama atau usul. Nah ini yang jadi tulang punggung amalan harian di tarekat ini. Oke, menarik. Jadi sebelum ke pilar utama itu ada fondasinya dulu ya. Teks ini nyebut empat syarat dasar, semacam uh, tiket masuknya gitu. Bener Mbak? Betul, betul. Kayak semacam kualifikasi awal gitu. Pertama, ditekankan banget pegangan kuat sama akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maksudnya asyairah dan maturidiyah. Kedua, taubat nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Gitu, dari dosa lahir dan batin. Ketiga, itiba. Ini komitmen buat ikut sunnah Nabi dan syariat. Dan keempat, yaitu menjauhi bid'ah, perkara baru dalam agama yang dianggap sesat. Nah ini fondasinya, harus ada dulu. Paham, paham. Jadi kalau fondasi ini udah kuat, baru deh kita masuk ke amalan intinya, empat usul tadi. Coba kita mulai dari yang pertama, suhbat. Ini soal hubungan sama guru kan ya? Ya, suhbat itu intinya membangun hubungan pendampingan yang dekat banget sama guru spiritual yang dianggap sempurna. Syekh Kamil istilahnya. Teks ini detail banget loh soal adab etiketnya. Nggak cuma murid ke guru, tapi guru ke murid juga ada adabnya. Salah satu bentuk formalnya itu bayat, janji setia. Prosesinya juga cukup anu terstruktur. Ada wudhu, sholat sunnah dulu, duduknya khusus hadap-hadapan, lutut ketemu lutut, salaman tangan ada caranya, terus ngulang ikrar tertentu dari syekh. Wah, proses bayatnya aja udah detail gitu ya. Kayaknya ini nunjukin keseriusan hubungan guru-murid ini ya. Ada lagi nggak dalam suhbat ini? Ada, ada. Disebut juga amalan berjamaah. Contohnya khotam khwajagan. Itu sesi zikir bareng-bareng, ada bacaan-bacaan khusus, fatihah, solawat, surah-surah pendek gitu. Nanti pahalanya dihadiahkan buat nabi, para wali, sama guru-guru dalam silsilah. Ini fungsinya ya buat nguatin ikatan komunitas sama spiritual juga. Oke, jadi relasi sama guru dan komunitas itu penting banget ya. Nah, gimana sama usul kedua, rabitah? Ini kedengerannya lebih eh, personal, internal gitu ya? Banget, ini internal banget. Rabitah itu digambarin sebagai ikatan hati murid ke sheikhnya. Caranya agak unik nih. Jadi, membayangkan wajah sheikh di antara kedua mata kita. Bahkan pas sheikhnya nggak ada atau udah wafat sekalipun. Nah, yang menarik, Rabitah ini dilihat bukan cuma kayak kenangan biasa, tapi semacam mekanisme aktif buat narik fight. Itu kayak limpahan spiritual gitu, dari sheikh secara gaib. Tujuannya bisa sampai ke tahap fana, lebur gitu dalam sifat sheikh. Faidahnya juga disebut misal cara minta bantuan rohani pas ziarah ke makam orang soleh. Wow, ini konsepnya dalam juga ya. Jadi hubungan spiritual itu bisa melampaui kehadiran fisik gitu. Oke, ini ngebawa kita ke usur ketiga, zikir askar, mengingat Tuhan. Apa nih yang khas di sini menurut teks ini? Kalau di sini, fokus utamanya itu zikir khofi, zikir yang tersembunyi di dalam hati, bukan diucapkan lisan. Ada dua bentuk utama yang disebut. Zikir ismuzat itu ngulang Allah-Allah dalam hati, sama zikir nafi isbat, la ilaha illallah dalam hati juga. Teks ini juga, wah detail banget soal ada perzikirnya adabnya gimana tuh? Pasti ada rinciannya ya? <laughs> Iya, intinya sih persiapan yang matang, luar dalam. Harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya. Makanya perlu wudhu. Cari tempat yang sepi, kalau bisa gelap, terus menghadap kiblat, duduknya tawaru, istighfar sama selawat dulu sebelum mulai. Nah, pas zikirnya, diem, tutup mata, lidah ditahan di langit-langit mulut. Yang paling penting, niatnya tulus. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah tujuanku. Gitu. Bahkan jumlah zikirnya diatur. Minimal disebut 5.000 kali zikir ismuzat sehari semalam. Terus, setelah zikir, ada anjuran buat menantikan warid, semacam efek atau kesan spiritualnya. Ini fokusnya kemana di dalam diri kita? Ada, ada disebut. Zikir ini kayak diarahkan ke titik-titik halus kesadaran di dalam diri. Namanya lataif. Ada beberapa titik utama di area dada, kolb, ruh, sir, hofi, akhfa. Sama satu di dahi. Itu nafs. Anggap aja kayak pusat energi spiritual yang diaktifkan lewat zikir itu. Oke, oke. Dari hubungan luar, suhbat, keikatan batin, robitah, terus ke latihan hati, zikir. Puncaknya apa nih? Usul keempat. Murakabah. Nah, murakabah ini bisa dibilang meditasi atau pengamatan mendalam. Ini hasil dari latihan-latihan sebelumnya. Teks ngegambarinnya kayak perjalanan naik level kesadaran spiritual, lewat daerah atau wilayah-wilayah gitu. Kayak mendaki gunung lah, ada pos-posnya, mulai dari daerah imkan, memahami alam kemungkinan, naik ke daerah walayat, ini tingkatan kewalian, terus daerah kamalat, kesempurnaan kenabian, sampai puncaknya di daerah hakaik, hakikat ketuhanan dan kenabian. Tiap daerah itu fokus meditasinya beda-beda, ini jalan pendakian menuju ma'rifatullah, pengenalan Allah yang mendalam. Jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih ya, empat pilar ini, suhbat, rabitas, zikir, sama murakabah ini ngebentuk rangka kerja yang uh, sangat terstruktur ya buat pengembangan rohani dalam tradisi Naqsyabandiyah Mujadidiyah kalau menurut teks Asraf Al-Wasilah ini. Iya. Yeah. Dan yang menurut saya menarik balik di sini tuh penekanan kuatnya pada dimensi batin zikir yang senyap di hati, hubungan rohani lewat rabitah, tapi ini jalan barengan sama adab lahiriah dan amalan jamaah juga. Nah ini mungkin bisa jadi satu pemikiran buat Anda renungkan. Gimana ya kira-kira keseimbangan antara dunia batin yang tersembunyi ini sama praktik lahiriah yang kelihatan itu ngebentuk pengalaman seseorang dan cara dia ngelihat kehidupan sehari-harinya di jalan spiritual macam ini. Itu mungkin yang menarik buat dipikirin lagi.